yang penuh berkah bulan yang dinanti oleh kaum mukminin yang mengharapkan ampunan dan maghfirah dari Allah Jalla wa'ala. Bulan yang menjadi kesempatan bagi setiap mukmin untuk meraih pahala sebanyak-banyaknya untuk menjadi calon al-atiqu minan nar menjadi seorang hamba yang dibebaskan dari api neraka kita selalu berharap Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberi taufik kepada kita sehingga ketika kita memasuki bulan Ramadhan dalam keadaan Allah subhanahu wa ta'ala memberi hidayah dan membimbing kita sehingga setiap dari amalan ibadah yang kita lakukan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan rida Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni segala dosa-dosa yang pernah dia perbuat sebelumnya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qama imanan, man qama Ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang menegakkan salat dengan penuh keimanan dan mengharapkan ridha Allah Jalla wa Ala maka diampuni segala dosa-dosa yang pernah dia lakukan sebelumnya. Maka ini adalah merupakan kesempatan yang besar sebab bulan Ramadhan merupakan ladang pahala bagi seorang mukmin yang hendak meraih kebahagiaan hidup di dunia demikian pula di akhirat. Ma'asyiral muslimin a'azzanallahu iyyakum Kembali kita melanjutkan kajian kita dari mendulang faedah dari kitab Uddatu Sabirin wa tu Syakirin. Karya Al-Allamah Syekhul Islam Muhammad ibnu Abi Bakar yang dikenal dengan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahmatullahi taala alaihi. Dan pada kesempatan kita di malam hari ini kita memasuki bab yang ke-13. Berkata Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu taala al-bab ats-tsalitsa asyar. Bab yang ke-13. Fi bayani anna al-insana la yastaghni anis as-sabr fi halin min al-ahwal. Penjelasan bahwa manusia akan selalu butuh kepada kesabaran tidak akan bisa melepaskan dirinya dari sifat sabar dalam kondisi apapun dalam setiap kondisi dalam setiap keadaan seorang mukmin senantiasa berjalan bersama dengan kesabarannya setiap saat kita butuh untuk senantiasa bersabar Sabar dengan berbagai macam jenisnya. Sebagaimana yang telah kita terangkan sebelumnya. Sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Tabaraka wa ta'ala. Sabar dalam meninggalkan perbuatan kemaksiatan. Demikian pula bersabar dalam menghadapi apa yang menjadi ketentuan dan takdir Allah Jalla wa'ala. Maka seorang muslim senantiasa membutuhkan sifat sabar itu. Di dalam menjalankan ketiga macam sabar tersebut. Sampai kemudian dia meninggalkan dunia. Meraih keutamaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau madama qala mutaklifi jariyan alaihi la yastaghni anis sabr fi halin minal ahwal selama seorang hamba itu masih dicatat dia sebagai seorang mukallaf seorang yang diberi beban untuk menjalankan syariat seorang yang masih diberi umur dalam menghadapi kehidupan dunia ini maka dia tidak akan bisa melepaskan dirinya dari sifat sabar dalam kondisi apapun fa innahu baina amrin yajibu imtithaluhu wa tanfidhuhu karena seorang mukmin dalam setiap kondisi dan keadaannya maka dia berada di antara sebuah perintah yang wajib baginya untuk dia kerjakan dia laksanakan wa nahyin yajibu alaihi ijtinabuhu wa tarkuh yang kedua larangan yang wajib baginya untuk menjauhkan diri darinya dan meninggalkannya. Wa qadarin yajibu alaihi sabru alaihi ittifaqa. Dan yang ketiga, dia juga berada di antara takdir. Yang wajib baginya untuk bersabar. Maka dalam ketiga kondisi ini seorang mukmin diwajibkan untuk senantiasa bersabar wa ni'matin yajibu alaihi syukrul mun'imi alaiha. Demikian pula dia berada di antara sebuah kenikmatan yang wajib baginya untuk mensyukuri yang memberikan kenikmatan itu kepadanya. Maka seorang mukmin selalu berada di antara as-sabr wa syukur. Bersabar dan bersyukur. وإذا كانت هذه الأحوال لا تفارقه maka apabila kondisi-kondisi ini tidak akan berpisah dengannya dia akan selalu berada di antara kondisi ini dia menjalankan perintah meninggalkan larangan dia menjalani apa yang telah menjadi ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala dan dia berada dalam sebuah kenikmatan yang wajib baginya untuk mensyukuri sabar di dalam mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap saat kita selalu mendapatkan kenikmatan dari Allah Azza wa Jal itu. Maka berarti kondisi-kondisi ini tidak akan berpisah dari seorang hamba. Fasabru lazimun lahu ilal mamat. Berarti demikian, sabar itu akan selalu menetapi hamba tersebut sampai dia mati. Jadi kalau ditanya sampai kapan kita bersabar, maka jawabannya bahwa kesabaran itu tidak ada batasnya. Sabar itu sampai kita meninggalkan dunia ini. Sabar dalam menjalankan syariat. Oh sampai kapan? Ya sampai mati. Sabar dalam meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan? Sampai mati. Tidak ada batasannya. Wa kullu ma yalqal 'abdu fi hadhihi ad-dar la yakhlu min naw'ain. Dan setiap apa yang ditemui oleh seorang hamba dalam kehidupan dunia ini itu tidak akan terlepas dari dua keadaan, dua macam. Apa saja yang dirasakan, apa saja yang ditemukan oleh seorang hamba dalam menjalani kehidupan dunia. Tidak terlepas dari dua macam ini ahaduhuma atau ahadihima yang pertama yuwafiqu hawa huwa muradah sesuatu yang sejalan dengan hawa nafsu dan keinginannya wal akharu yukhalifuhu dan yang kedua adalah sesuatu yang menyelisihi hawa nafsunya ya setiap kondisi setiap keadaan pasti seorang hamba berada di antara dua macam ini dua keadaan ini ada satu kondisi di mana sesuatu itu sejalan dengan hawa nafsunya. Maka di sini dibutuhkan kesabaran. Ada yang sejalan dengan hawa nafsu dan sejalan dengan syariat. Makan itu disenangi, sejalan dengan hawa nafsu. Minum sejalan dengan hawa nafsu. Menikah sejalan dengan hawa nafsu dan seterusnya. Ada pula yang sejalan dengan hawa nafsu namun menyelisih syariat. Sehingga dibutuhkan baginya untuk bersabar sabar dalam meninggalkan apa yang menyelisihi hawa nafsu tersebut. Dalam meninggalkan apa yang sejalan dengan hawa nafsu dan menyelisihi syariat. Menyelisihi syariat. Maka dia berupaya untuk tetap berjalan di atas syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, yang menyelisihi hawa nafsu. Yang menyelisihi hawa nafsu. Yang sejalan dengan syariat berpuasa misalnya. Kebanyakan manusia merasa berat puasa itu. Karena bertentangan dengan hawa nafsu. Hawa nafsu selalu mengajak untuk makan, minum, dan bersenang-senang. Sementara puasa itu selalu menahan diri. Menahan diri yang sifatnya taqarruban ilallah subhanahu wa ta'ala. Mendekatkan diri kepada Allah jalla wa'ala. Maka kata beliau wahwa yahtaju ila sabri fi kulli minhuma. Maka pada setiap macam ini, dua macam ini, seorang hamba selalu membutuhkan kesabaran. Baik dalam hal yang sejalan dengan hawa nafsunya atau yang menyelisihi hawa nafsunya. Amma nau'u al-muwafiqu li gharadihi, adapun jenis yang sejalan dengan tujuannya, sejalan dengan keinginannya, sejalan dengan hawa nafsu, kasihati, kesehatan. Tentu setiap orang menginginkan sehat itu. Sehat itu nikmat. Wassalamah, selamat. Sehat wal afiat tidak terjadi musibah yang menimpa dirinya, tidak terjatuh dalam sebuah kecelakaan, selamat dia. Waljah, demikian pula kedudukan, walmal, harta, wa anwa'il maladzil mubahati dan berbagai macam jenis kenikmatan yang hukumnya mubah ini semua sejalan dengan hawa nafsu. Wa huwa ahwaju syai'in ila sabri fiha. Dan hal-hal yang sesuai dan sejalan dengan hawa nafsu ini adalah sesuatu yang paling butuh bagi seorang hamba untuk bersabar di dalam menghadapinya. Butuh kesabaran di dalam menghadapi kondisi-kondisi dan keadaan seorang hamba ketika hal itu sejalan dengan hawa nafsu. Dia makan nikmat, dia minum nikmat, dia sehat nikmat. Ketika dia diberi harta oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu kenikmatan. Halal tidak mengapa. Dia diberi kedudukan, itu nikmat. Dan seterusnya. Namun dalam kondisi-kondisi seperti ini sangat dibutuhkan kesabaran dan bahkan ini adalah kondisi yang paling butuh sabar. Kenapa kata beliau? Beliau terangkan. Ahaduha yang pertama. Alla yarkana ilaiha wa la yaghtarra biha. Bersabar dalam hal jangan sampai dia condong kepadanya. Jangan sampai dia tertipu dengan kenikmatan-kenikmatan itu ولا تحمله على البطر والأشر والفرح المذموم الذي لا يحب الله أهله dan jangan sampai kenikmatan-kenikmatan itu membawa seorang hamba untuk bersikap sombong, congkak, bangga yang tercela. Yang Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang-orang yang berperilaku demikian. Tidak sedikit manusia kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada mereka justru menyebabkan mereka berpaling dari Allah. Justru mereka lupa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadi sebab mereka lalai dari tujuan mereka hidup di muka bumi ini yaitu untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhumah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas." As-sihhatu wal faragh. Ada dua kenikmatan yang banyak dari kalangan manusia justru mendapatkan kerugian pada dua kenikmatan ini. Justru mereka lalai, mereka tertipu dengan dua kenikmatan yang Allah berikan ini. As-sihhatu yang pertama adalah nikmat kesehatan wal faragu. Yang kedua adalah nikmat kesempatan yang Allah Azza wa Jalla berikan dalam kehidupan ini. Maka ketika Allah Azza wa Jalla memberikan kepada seorang kenikmatan-kenikmatan ini, dia diberi kesehatan, dia diberi harta yang melimpah, bahkan dia diberi kedudukan, berbagai macam kenikmatan dia rasakan, hati-hati dalam kondisi seperti ini seorang sangat-sangat membutuhkan kesabaran sabar dalam mengontrol dirinya jangan sampai kemudian dia condong kepada dunia menjadi hamba dunia ubadud dunia waliyadzubillah yang kedua alla yanhamika fi nailiha wa yubaligha fi istiqsa'iha fa innaha tanqalibu ila addadiha Ketika dia meraih kenikmatan itu, jangan kemudian dia tenggelam untuk terus berusaha untuk meraihnya dan berupaya untuk mendapatkannya semaksimal mungkin. Sehingga dia menguras dan meluangkan hampir seluruh waktunya untuk kenikmatan itu. Hati-hati. Berlebihan Kata orang Arab, kullu ma zada an haddihi inqalaba ila dhiddihi. Segala sesuatu itu kalau sampai melampaui batasannya, maka dia akan berubah menjadi lawan. Sesuatu yang asalnya bermanfaat, sesuatu yang asalnya obat, tapi kalau berlebihan overdosis justru akan menjadi racun baginya, akan memudaratkannya. Nah, ini yang beliau ingatkan, fa innaha tanqalibu ila abdadiha. Maka apabila seorang terlalu tenggelam di dalam kenikmatan dunia, tenggelam di dalam kenikmatan harta yang menyebabkan dia lalai dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan berubah menjadi sesuatu yang memudaratkan. Nikmat berubah menjadi nikmah. Waliyadzubillah. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Kulu washrabu." Iya kan? silahkan kalian makan, silahkan kalian minum. Tapi ingat, wala tusrifu. Jangan kalian israf. Jangan kalian berlebih-lebihan. Karena sesuatu yang berlebihan akan menyebabkan timbulnya berbagai macam penyakit. Waman balagha fil akli wa wasyurbi wal jima' inqalaba dzalika ila dhiddih maka barang siapa yang melampaui batas berlebihan dalam hal makan, dalam hal minum, dalam hal bersetubuh. Maka akan berbalik menjadi hal yang memudaratkan. Asalnya bermanfaat. Namun apabila dia melampaui batas. Maka menjadi sesuatu yang memudaratkan dirinya. Sehingga makan, minum dan jima bisa menjadi sesuatu yang diharamkan atasnya ketika dia melampaui batas. Allah Azza wa Jalla telah membatasi seorang mukmin apabila dia hendak menunaikan hajatnya, melampiaskan syahwatnya dengan menikah. Silahkan menikah. Merasa tidak cukup, tambah lagi. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع dua, tiga atau empat nah itu batasannya empat sebagaimana Allah Azza wa Jal juga memperbolehkan seorang untuk menggauli milkul yamin illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin kecuali terhadap istri-istri mereka budak-budak wanita mereka. Maka itu tidak tercela, halal bagi mereka. Melampaui hal itu tidak mencukupkan dengan istrinya, tidak mencukupkan dengan milkul yamin, akhirnya dia mencari yang lain. Maka ini sudah mujawazatul had. Melampaui batas sehingga menjadi sesuatu yang diharamkan oleh Allah tabaraka wa taala yang ketiga ayyasbira ala adai fiha wa la yudhayyi'uhu fayaslibaha. Yang ketiga ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada seorang hamba itu kenikmatan yang sejalan dengan hawa nafsu, maka yang dibutuhkan adalah bersabar untuk menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala di dalam kenikmatan itu. Jangan dia menyia-nyiakannya. Apabila dia menyia-nyiakan hak Allah, maka menyebabkan Allah Subhanahu wa taala mengambil kembali kenikmatan itu darinya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada seorang hamba itu harta, ingat pada harta seorang hamba ada hak yang harus ditunaikan berupa zakat Ketika Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepadanya seorang istri dan anak-anak, maka ingat di sana ada hak yang harus ditunaikan yaitu mendidik mereka, mengajarkan kepada mereka ilmu syar'i, ilmu agama untuk menjaga dan memelihara mereka dari api neraka. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Pelihara diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Maka dia harus bersabar. Setiap kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada seorang hamba, ada hakullah. Ada hak Allah yang harus diingat oleh setiap hamba itu. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada seorang hamba itu jabatan untuk memimpin memimpin rakyat maka ingat ada hakullah yang harus ia tunaikan jangan lupa beribadah kepada Allah azza wajal lalu kemudian menghukumi masyarakatnya berdasarkan apa yang dikehendaki oleh Allah azza wajal dari hukum-hukum syar'i i. Ar-rabi'u yang keempat, ayyasbira an sarfiha fil harami. Fala yumakkinu nafsahu min kulli ma turiduhu minha. Fa innaha tuqi'uhu fil haram. Seorang hamba hendaknya bersabar untuk memalingkan berbagai macam kenikmatan itu. Untuk menjerumuskan dan menjatuhkan dia ke dalam perkara yang haram. Jangan dia membiarkan dirinya untuk mengikuti semua apa yang diinginkan oleh hawa nafsunya itu. Karena ketika seorang hamba diatur oleh hawa nafsunya, dibimbing oleh hawa nafsunya, oleh syahwatnya, maka hal itulah yang menjatuhkan seorang ke dalam perkara yang haram menyebabkan dia terjatuh ke dalam perkara yang haram. Tidak sedikit dari manusia. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada mereka harta, maka dia mengikuti apa saja yang diinginkan oleh hawa nafsunya dengan harta yang dia miliki. Akhirnya menyebabkan dia terjatuh ke dalam berbagai kesenangan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saking banyaknya harta yang dia miliki, bingung mau dikemanakan. Padahal subhanallah, Abu Abul Khair kathirah. Pintu-pintu kebaikan itu banyak. Pintu-pintu untuk berinfak itu banyak. Namun yang dia pikirkan adalah kemaksiatan. Itulah perbuatan syaitan. Itulah hawa nafsu. Jangan sampai kemudian seorang terbawa oleh hawa nafsunya. Ketika dia diberi jabatan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu dijadikan kesempatan olehnya untuk bersenang-senang dengan kedudukan yang diberikan. Memanfaatkan untuk melakukan perbuatan zina, memanfaatkan untuk melakukan tindakan korupsi, dan berbagai macam kemaksiatan yang lainnya. Hati-hati. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, "Inna kulli ummatin fitnah wa fitnatu ummatil mal." Sesungguhnya setiap umat itu ada fitnah, ada ujian yang menimpa mereka. Maka ujian yang menimpa umatku ini adalah dalam urusan harta. Ma dhi'bani ja'i'ani ursila fi ghanamin بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه Tidaklah dua ekor serigala yang dilepas di kerumunan kambing-kambing lebih merusak. Tidaklah itu lebih merusak daripada kerakusan, ketamakan seorang hamba terhadap harta dan kedudukan yang akan merusak agamanya yang akan merusak keimanannya di hati. Harta dan syaraf, jabatan, kedudukan menyebabkan seorang merusak keyakinan dan agamanya oleh adzubillah. Fa in ihtaraza kull al-ihtiraz awqa'athu fil makruh. Apabila dia mampu menyelamatkan dirinya untuk terjatuh ke dalam perkara yang haram, maka syaitan tidak akan tinggal diam. Hawa nafsunya tidak akan tinggal diam. Syaitan akan selalu mengarahkan dia untuk melakukan hal-hal yang sifatnya makruh. Tujuan syaitan, tujuan utama syaitan terhadap hamba-hamba Allah adalah mengeluarkan mereka dari Islam. Itu tujuan utama. Apabila mereka tidak mampu, maka mereka akan berupaya untuk menjerumuskan hamba-hamba Allah itu ke dalam perbuatan bid'ah. Dia menganggap baik perbuatannya. Sementara perbuatan itu adalah perbuatan yang sama sekali tidak diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan tidak diamalkan oleh para sahabatnya. Ridwanullahi alaihi majma'in. Apabila mereka tidak mampu, maka para syaitan berupaya untuk menjerumuskan hamba itu ke dalam perbuatan dosa besar. Apabila mereka tidak mampu, maka mereka berupaya menjerumuskan hamba itu ke dalam perbuatan dosa-dosa kecil. Tidak mampu, diupayakan agar hamba itu melakukan perkara-perkara yang makruh. Intinya dia berupaya menjauh, menjauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Wala yasbiru 'ala sarra illa siddiqun. Kata beliau, tidaklah seorang itu mampu bersabar dalam menghadapi berbagai macam kenikmatan yang Allah berikan kecuali orang-orang siddiq. Orang-orang siddiq yang benar-benar jujur keimanannya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Zahirnya, batinnya hanya untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Dia adalah hamba Allah yang benar-benar mengharapkan kehidupan akhirat. Qala ba'du salaf berkata sebagian para ulama salaf al-bala'u yasbiru alaihi al-mu'minu wal kafir musibah itu bisa bersabar di dalam menghadapinya mukmin dan kafir bisa mukmin bisa bersabar ketika menghadapi musibah kafir juga bisa bersabar wala yasbiru alal afiyati illa siddiq akan tetapi tidak akan ada yang mampu bersabar atas kenikmatan atas kesehatan atas keselamatan yang Allah berikan kecuali orang yang siddiq, orang yang jujur. Ya. Perhatikan ketika seorang mendapatkan kenikmatan, ah disitulah letak muftaraqut turuk, persimpangan jalan antara mukmin dan kafir, antara muttaqin dan fajir. Adapun dalam hal mendapat musibah, terkena bencana, kafir pun bisa bersabar menghadapi itu. Tapi dalam hal ketika seorang hamba diberi nikmat, nah disitulah perbedaan antara seorang mukmin dan kafir. Adapun seorang mukmin ketika diberi kenikmatan, maka kenikmatan itu semakin membawa dia untuk taat kepada Allah. Dia diberi harta, hartanya diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kafir dibukakan untuknya dunia dilimpahkan kepadanya harta, diberi kesempatan untuk memiliki jabatan di dunia, maka terlihat bagaimana kekufurannya, bagaimana tindak fujurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengatakan wala yasbiru 'alal illa siddiq, tidak ada yang mampu bersabar dalam menghadapi kenikmatan, kesehatan kecuali orang yang benar-benar jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Abdurrahman ibn Auf dan berkata Abdurrahman bin Auf ubtulina bid-dharra'i fa sabarna wa ubtulina bis-sarra fa lam nasbir. Kami diuji dengan hal-hal yang memudaratkan, kami diuji dengan sakit, kami diuji dengan musibah, maka kami mampu bersabar. Dan ketika kami diuji dengan kenikmatan, maka kami tidak mampu bersabar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nas'alullah as-salama wal-afiyah. Kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah azza wa jal senantiasa memberikan kesabaran kepada kita baik di saat mendapatkan kenikmatan demikian pula ketika mendapatkan cobaan dan musibah. Bahkan kita sangat butuh memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi kesabaran ketika diberi kenikmatan itu. Ketika diberi kesehatan itu, kita sangat butuh untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba yang sabirin yang senantiasa bersabar. Saya kira ini al muslimin rahimakumullah yang menjadi pembahasan kita pada malam hari ini insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wallahu taala a'lamu bisawab. Sampai di sini insyaallah semoga memberi manfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.